abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Jumat 14 Sya'ban 1443 Hijriah bertepatan dengan 18 di bulan Maret 1000, 1000, 2022 yang mana pada kesempatan hari ini yang berbahagia saya dipertemukan oleh Allah dengan saudara-saudara kami fillah min ru'usihim al Ustad Hasan Rashid hafizahullah dan para pengurus serta para tulabul ilm di Masjid Abidar Al-Ghifari ini. Maka ketahuilah ya ibadallah yang Allah ta'ala fi kitabihil karim Innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Maka di dalam ayat yang agung ini barakallahu fikum. Allah telah bersabda atau Allah telah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Makna awalan dari innama dari segi i'rab agar kita bisa menerjemahkan dengan baik dan benar di ilmil balagoh yufidu al-hasr memberikan makna limited, batasan. Makna innama adalah membatasi dari jumlah yang datang setelahnya. Maka kita ambil contoh di dalam ayat ini dan di dalam ayat-ayat yang lain. Innamal mu'minuna ikhwatun seperti innama yakhshallaha min ibadihil ulama' dan seperti di dalam hadis yang masyhur muttafaqun alaih dari Umar radhiyallahu anhu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in lalu makna innama di sini yufidul hasr maknanya dia menafikan dari jumlah yang masuk kepadanya dan hanya menetapkan dari jumlah yang datang setelahnya. For example kita ambil contoh di dalam ayat yang lain, di dalam ayat yang kami sebutkan tadi, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Di sini maknanya innama yufidul hasr menafikan. Tidak ada dari makhluk ciptaan Allah yang paling takut kepada Allah kecuali illa al ulama sehingga diartikan innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama tidak ada dari makhluk yang Allah ciptakan dari jin dan manusia kecuali mereka adalah para ulama yang hanya takut kepada Allah. Dan begitu pun di dalam hadis tadi. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Maknanya sama. Yufidul hasr memberikan makna limited, batasan. Bahwa tidaklah dari amal-amal yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala kecuali hanya dengan niat ikhlas liwajhillahi ta'ala. Dan kita kembali kepada ayat ini. Maka makna dari ayat ini innamal mu'minuna ikhwatun yufidul hasr memberikan batasan limited innamal mu'minun maka tidaklah sesama kaum mukminin ikhwatun dia itu harus saling bersaudara maka ini asal dari persaudaraan al-ukhuwah al-islamiyah yang mana di dalam ayat ini Allah memberikan batasan tidaklah setiap dari kaum mukminin di antara mereka harus saling bersaudara. Dan bahkan batasan ini telah datang di dalam ayat yang lain juga tentang sifat bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya di dalam pergaulan mereka dalam kesehariannya saling menjalin ukhuwah di antara mereka. Di mana Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Disebutkan bahwa sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ukhuwahnya dengan kaum muslimin maka mereka asyidda alal kufar menghunus pedang-pedang mereka dengan tajam kepada musuh-musuh Allah dari al-kufar. Ruhama ubainahum dan menumpulkan pedang-pedang mereka dengan kaum muslimin. Maka inilah makna dari ayat yang merupakan realisasi dari ayat yang pertama innamal mu'minuna ikhwatun. Bahkan telah datang tafsir dari salaf kita makna dari asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum qala qatadah rahimahullah seorang tabi'i yang buta dari ahli hadis wa ahli tafsir ruhama'u bainahum ay alqallah fi qulubihim arrahmah bainahum <coughs> Allah menjadikan seluruh hati-hati kaum muslimin ta'aluf bainahum saling mencintai di antara mereka. Maka ini makna dari ayat yang ditafsirkan oleh Qatadah Ibnu Di'amah dan tafsir ini yang kami sebutkan sanadnya Hasan Lidati diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Bishr ibnu Mu'ad an Yazid wahwa ibnu Zurai' an Sa'id wahwa ibnu Abi Arubah dari Qatadah fadaqarahu dari ucapannya yang tadi kami sebutkan. Maka Yazid ibnu Zurai imam dan Said ibnu Abi Arubah min asbatinas dari Qatada. Dia murid paling kuat dari Qatada. Maka tinggal sanad yang tadi kami sebutkan dari gurunya Imam At-Tabari Bishr ibnu Muad. Wahwal akdi disebutkan oleh Abu Hatim la ba'sa bihi dan kalimat la ba'sa bihi di ilmil hadis yutlak ala rawi yang saduq hasanul hadis. Maka dari dua ayat ini barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kita semua yang hadir di sini ilmu yang bermanfaat. Ilmun yang semakin kita mendapatkannya, semakin kita jatuh tersungkur, takut kepada Allah. yakni al-khasyah. Kulu amin. Maka di dalam dua ayat ini barakallahu fikum telah dijelaskan bahwa seluruh yang namanya dari kaum mukminin asal dari mereka adalah yata'akhu ba'duhum bi ba'din saling menjalin ukhuwah Islamiyah sesama mereka. Adapun di dalam hadis maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Musa Al-Asy'ari Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duha ba'din ba'duha bi ba'din thumma shabaka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadahu hakada Maka Nabi menjelaskan kepada para sahabat tentang sifat kaum muslimin seperti di dalam ayat tadi, wa 'alal kufar ruhama ubainahum menajamkan pedang-pedang mereka ke kelompok kufar. Namun sesama kaum muslimin tumpul, saling mencintai. Maka begitupun di dalam hadis ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan sifat kaum mukminin al mukminuna lil mukminin. Sifat seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya yashuddu ba'duha bi ba'din saling menguatkan satu sama lainnya maka hadis ini hadis yang muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari maka berlandaskan dari ini barakallahu fikum pembicara datang dari Sumatera al gorbiyah Sumatera Barat kepada saudaranya yang berada di Kendari untuk tujuan tadi. Karena di antara kita saling menyayangi dan di antara kita saling merealisasikan rasa kasih sayang ini dengan saling menziarahi dan saling mencintai. Maka sekarang kita masuk kepada tema keutamaan menziarahi saudaranya fillah. Maka ketahuilah ya ibadah Allah dari keutamaan seorang muslim kepada muslim yang lainnya di saat dia menziarahi saudaranya karena Allah Jalla wa ala itu sangat banyak. Kita bisa bagi dua keutamaan fid dunya wa fil akhirah. Adapun keutamaan fid dunya min asbabil mahabbah min Allahi lahu dari penyebab Allah mencintai orang ini dikarenakan orang ini menziarahi saudaranya karena Allah. Seperti telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah bahwa seorang muslim hendak ziarah kepada saudaranya di kampung di negeri yang lain. Fa arsalallahu fi madrajatihi malakan. Maka Allah mengutus kepada orang ini yang hendak bergegas untuk menziarahi saudaranya di negeri yang lain, Allah mengutus malakan malaikat. Yang apa fungsinya malaikat ini? Untuk menanyakan apa yang akan dilakukan oleh saudaranya yang akan menziarahi saudaranya di negeri yang lain. Maka di saat diturunkan malaikat, dia menanyakan kepada orang ini, Aina turid? Aina turid? Mau kemana kamu wahai Bani Adam? Maka berkata orang ini, Sa'azuru akhon li fitil kalkoryah. Aku akan menziarahi saudaraku fitil kalkoryah di negeri sana. Dikatakan oleh malaikah, hal indaka syai'un tarubunaha. Apakah kamu mempunyai bisnis, mempunyai tender yang mana menyebabkan kalian untuk bertemu seperti rapat, seperti membahas, membincangkan tentang bisnis di antara mereka? Apakah karena itu hal indaku hal indaka amwalun tarubuha? Apakah kamu mempunyai harta-harta sehingga kalian saling bertemu hanya untuk tujuan dunia? Qala la wallahi la az, la azuruhu illa uhibbuhu fillah. Maka aku tidaklah keluar dari negeriku dan tidaklah aku mendatangi saudaraku tersebut Bukan dari harta yang menyebabkan aku berkumpul dengannya. Bukan dikarenakan hizb, kelompok, persekutuan dari partai yang kami buat dengan dia. Ataupun perkongsian dagang, perusahaan yang dibangun bersama. Sehingga hubungannya karena dunia dan karena harta bukan tetapi ini uhibbuhu fillah. Tapi karena aku mencintai karena Allah. Maka berkatalah malaikat ini. Wa ini Rasulullah arsalallah ilaik. Dan aku adalah utusan Allah. Dan aku diutus kepadamu untuk menanyakan perkara ini. Fa innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Aku kabarkan bahwa Allah telah mencintai kamu dikarenakan kamu mencintai saudara kamu ini. Maka di dalam hadis ini jelas pendalilannya bahwa seorang yang mencintai saudaranya karena Allah, karena saudaranya berada di manhaj yang hak, manhaj ahli sunnah wal jamaah al firqah an najiyah at taifah al mansurah maka karena sesama akidah dan sesama manhaj yang hak, maka mengklaim saudaranya bahwa dia mencintai saudaranya yang lain dan menziarahinya, maka menyebabkan kecintaan Allah kepada orang tersebut. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain dari sahabat Muad ibnu Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan bahkan Imam Malik di muwatta'nya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya. Wajabat mahabbati lil mutabadilina fiyya." Di dalam hadis Al-Qudsi yang merupakan ucapan Allah ini berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Muad ibnu Jabal. Maka maknanya kalau Allah taala Allah berkata di hadis Qudsi wajabat mahabbati. Ini diriwayat Imam Ahmad dan Imam Malik. Dan di riwayat yang lain masih dari Imam Ahmad, huqqat mahabbati. Maka makna dari wajabat dan makna dari huqqat kilahuma mutasawiyan fil makna. Keduanya sama dari segi makna. Wajabat wajib wajib atasku. Huqqat sama. Kewajiban atasku kata Allah. Untuk siapa? lil habi nafia yang saling cinta mencintai wal mutajalisina nafia dan saling duduk di antara mereka bersama wal mutazawirina nafia dan saling menziarahi dikarenakan aku wal mutabadilina nafia dan makna al mutabadilin saling tolong menolong dari segi harta dari segi nasihat dan yang lainnya. Yang maknanya dari makna semua ini terjadi simbiosis mutualisme antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Maka di sini kenapa jika dipertanyakan di dalam hadis ini dengan lafad mutajalisina, mutabazilina, mutazawirina, mutahabina apa dari segi ilmu sorf mutajalisin mutazawirin maka dari ismun fa'il ala wazan mutafa'ilina lalu dia asalnya dari fi'il apa dari fi'il sulati yang majid dengan satu huruf fa'ala yufa'ilu. Dari zawara yuzawiru. Dari jalasa yujalisu. Lalu apa faidahnya ala wazn fa'ala yufa'ilu? Maka di ilmi soraf disebutkan wazn fa'ala yufa'ilu bimakna bainal fa'il wal maf'ul mutasawiyan. Maknanya fi'il ini dilakukan oleh dua fa'il yang saling bekerja sama. Maka maknanya wajabat dari wayat hukat mahabbati. Maka kata Allah wajib atasku kecintaan kepada mereka. Lil mutazawirina maknanya bagi mereka yang saling menziarahi. Lil mutahabina di antara mereka yang saling mencintai. Lil mutajalisina di antara mereka yang saling duduk bersama saudara-saudaranya. Wal mutabadilina fiyya dan mereka yang saling ta'awun alal birri wa taqwa saling membantu dalam nasihat menasehati saling membantu bahkan dari segi harta dan yang lainnya maka wajabat mahabbati kewajiban bagi Allah untuk mencintai mereka maka dari makna mutafailin di sini adalah bukan seseorang yang mencintai seseorang saja dan seseorang yang lain tidak mencintainya bagaikan bertepuk sebelah tangan ataupun gayung yang tidak bersambut bukan itu tetapi kecintaan di antara mereka berdua saling menziarahi dan juga saling duduk bersama dan juga saling membantu. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Malik di muwatta'nya. Berkata Imam Malik, haddatsana Abu Hazim Ibnu Dinar an Abi Idris Al-Khawlani an Muad Ibni Jabal. Maka hadis ini sanadnya sahih Imam Malik imam dan Abu Hazim ibnu Dinar sikoh. Adapun Abu Idris al Khawlani maka dia adalah Aidullah ibnu Abdullah seorang muhadrom. Siapa yang bisa mengetahui siapa muhadrom? Definisi muhadrom? Hmm? Tidak ada. Maka silahkan belajar ilmu hadis bersama kami. Maka muhadrom. Definisinya adalah dia bukan seorang sahabi. Asyama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa amana bih. Dia hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi namun tidak bertemu dengan Nabi. Kenapa? Bisa jadi waktu dia bertemu dengan Nabi umurnya masih kecil. Atau bisa jadi umurnya sudah dewasa. 20-30 tahun mampu untuk meriwayatkan dari Nabi. Namun pada saat itu masih kafir. Maka Nabi meninggal barulah dia masuk Islam. Namun Abu Idris Al-Khawlani Aidullah Ibnu Abdullah di sini Muhadram bukan dari jenis dia umurnya sudah tua tetapi dia lahir di perang Hunain dan perang Hunain di akhir dari usia Nabi. Maka dia lahir wallahu alam sekitar tujuh ataupun delapan Hijriah. Maka mendapati Nabi. Namun tidak bisa meriwayatkan dari Nabi. Itu dinamakan muhadram maka dia di tobaqoh di bawah dari sahabat. Maka dia seperti para tabi'i al-kibar. Maka akhirnya sanad ini pun sahih seperti kita sebutkan dikarenakan Abu Idris al-Khawlani yang mana dia muhadram dan dia rawi yang thiqah. Maka datang dengan dua riwayat wajabat mahabbati. Dan di riwayat yang lain di Musnad Imam Ahmad huqqat mahabbati yang maknanya keduanya sama bahwa Allah Jalla wa ala telah mewajibkan atas dirinya untuk menjadikan rasa cinta kasih kepada hamba-hambanya dikarenakan hamba-hambanya mencintai karena Allah. Maka ini adalah keutamaan yang pertemu, pertama di dunia. Adapun keutamaan yang kedua masih di dunia Istishar bihalawatil iman. Maka dengan kita mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, Allah akan menjadikan di hati kita kelezatan, kemanisan dari iman yang Allah berikan di dalam hati kita. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik yang mutafakun alaih Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kunna fihi salah satun man kunna fihi wajada halawatal iman." Bahwa didapatkan dari tiga perkara yang jika dia itu ada satu dari diantaranya akan mendapatkan halawatal iman akan mendapatkan keledatan iman di dalam hatinya. <coughs> Maka yang pertama, ayakun Allah wa rasulah ahab mimma siwah mimman siwahu bahwa dijadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari kecintaan kepada seluruh manusia. Wa an yuhibbul mar'u li akhihi mahabbatan lillah dan seorang mencintai kepada saudaranya dikarenakan kecintaan kepada saudaranya karena Allah. Maka dua perkara ini dan kita tinggalkan yang ketiga untuk mempersingkat waktu, maka ini adalah poinnya. Seseorang yang mencintai saudaranya dikarenakan Allah, keutamaan yang kedua adalah dia akan merasakan wajada halawatal iman. Kemanisan iman yang ada di dalam hatinya. Maka ini dari keutamaan orang-orang yang saling mencintai dikarenakan Allah Jalla wa'ala mempunyai keutamaan di dunia. Pertama, Allah akan mencintainya seperti dia mencintai saudaranya. Dan yang kedua, akan merasakan kelezatan iman Adapun perkara yang ketiga, di sini kita beralih kepada al-masaleh al-ukhrawiyah. Maslahat di hari akhirah, bukan di dunia. Maka untuk maslahat di hari akhirah dari keutamaan orang-orang yang mencintai karena Allah rahah fil mahsyar. Ar-rahatu fil mahsyar. Maka yang ketiga dia akan dalam keadaan tentram, happiness, dalam keadaan kebahagiaan di padang mahsyar. Apa itu di padang mahsyar? Di padang mahsyar telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Miqdad al Aswad bahwa pada hari itu dikumpulkan dari jin dan manusia mulai dari penciptaan Adam ila next generation yang setelahnya sampai hari kiamat the doomsday hari kiamat dibangun maka dikumpulkan fi sa'idin wahidin di tempat satu di padang mahsyar dan sifatnya seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad diriwayatkan oleh Imam Muslim tudna syamsu ala ru'usil khalaiq bimiq dari mil fayakunu nas ala miqdari a'malihim fil araq faminhum man yakunu ala ka'bay faminhum man yakunu ala haqway faminhum man yuljimuhul araqu iljaman fa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila fihi maka di dalam hadis yang agung ini Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Tudna syamsu ala ru'usil khalaiq miqdari mil." Akan diturunkan mentari kepada kepala-kepala Bani Adam dan jin yang mana pada saat itu dikumpulkan fi sa'idin wahid mulai dari penciptaan Adam sampai akhir zaman di hari kiamat di end of the world di penghujung dari kehidupan dunia semuanya fi sa'idin wahid ditempatkan di tempat padang yang satu jumlah yang banyak maka diturunkan tudna syamsu ala ru'usil khalaiq bimiq dari mil hanya sekedar satu mil satu mil berapa kilo satu mil adalah 1,2 satu ribu 200 meter. Itu dinamakan satu mil. Maka mentari akan diturunkan seakan-akan seperti lafad mil seperti itu. Maka di sini kita kembali kepada lafad lugatil arabiyah ma'nal mil, sama. Seperti yang kami sebutkan, dia di atas dari satu kilo. Maka seperti kita pernah pelajari dulu di senior high school, junior high school, bahwa jarak matahari dari bumi kepada matahari berapa? Yang saya ingat 14 bla bla bla yakni 14 triliun kilometer. Dan kita rasakan di siang hari di Kendari ini sangat panas di saat cuaca cerah. Padahal jaraknya tadi seperti yang kita pelajari dulu 14 triliun kilometer. Ini hanya bimita dari mil. Hanya satu kilo lebih 200 meter. Maka bagaimana keadaan manusia disifatkan di dalam hadis? Fayakunun nas ala dari a'malihim fil arq. Maka manusia tergantung amalan-amalan mereka dalam keadaan banjir keringat. Faminhum man yakunu ala ka'bih. Maka di antara mereka ada yang keringatnya membanjiri kedua mata kakinya. Di antara mereka ada sampai kepada betis-betisnya. Bahkan di antara mereka hakawai pinggang-pinggangnya. Bal man yuljimuhul araku iljaman. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya. Sampai Nabi menunjukkan kepada mulut. Maknanya keringatnya membanjiri mulutnya maka dia berenang-renang agar tetap bisa bernafas dari keringatnya yang bercucuran dikarenakan dehydration, dikarenakan keluar dari tubuh seluruh manusia dikarenakan panasnya sehingga banjir keringat. Maka di saat keadaan seperti itu, maka di sana ada sekelompok manusia firahah dalam keadaan happiness, dalam keadaan tentram. Maka siapa mereka di antaranya? Inilah dari keutamaan orang-orang yang mencintai karena Allah. Yang pertama datang di dalam hadis yang masyhur bainakum. Mutafakun alaih dari Abi Hurairah. Sabatun yudhilluhumullah yaumun la dilla illa dilluh. Bahwa ada tujuh kelompok manusia. Yang mana mereka itu dalam keadaan happiness, dalam keadaan kebahagiaan. Disebutkan yaumun sab'atun yudilluhumullah yaumun la dilla illa dilluh. Diriwayat fi dhilli arshihi maka ada tujuh kelompok yang Allah naungi dengan naungan di bawah arsnya. Kalimat dari naungan arsnya kalimat yang sahih dan ini kalimat yang mufassarah menjelaskan di dalam beberapa hadis yang bersifat mutlak lafadznya sabatun yudilluhumullah yaumun la illadiluh Tujuh manusia yang akan dilindungi oleh Allah yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah. Maka di beberapa riwayat disebutkan tahta dhilli Dia dilindungi di bawah naungan ars Allah yang maha luas. Maka siapa yang tujuh? Tidak usah dibahas yang enam. Seperti Al-Imamul Adil. Warajulun Talbuhu, mu'alakun fil masajid. Warajulan tahabbani fillah. Ijtama'a alaih waftaraka alaih. Di sini dia poin pendalilannya. Bahwa dua orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu seperti kita sekarang karena Allah. Di masjid-masjid, di majelis-majelis ilm. Dan berpisah pun karena Allah. Maka suatu hari bisa jadi terjadi perpisahan yang sangat dramatisir, di mana seseorang yang saling mencintai dengan saudaranya ini berpisah untuk selamatnya bahkan sayonara karena apa? Karena dia berbeda manhajnya dengan akidah dan manhaj yang dianut oleh saudaranya ini. Sehingga yang memisahkan mereka karena Allah dan tidaklah mereka bersatu di majelis-majelis ilmu kecuali juga karena Allah. Maka di sini poin pendalilannya rohah ar fil mahsyar. Dan masih seperti ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim masih dari Abi Hurairah dengan lafaz yang lain. Yaqulu ta'ala di hadis qudsi fi yaumil mahsyar Ainal mutahabbuna fi jalali udhilluhum ya-, ya-, udhilluhum yaumun udhilluhum yauman la dhilla illa dhilli ainal mutahabu fiyya? Maka mana orang-orang yang dulu di dunia saling mencintai karena aku? Uzilluhu yauman la zilla illa zilli. Aku akan menaunginya. Di mana pada hari itu tidak ada naungan dari siapapun kecuali naunganku. Maka ini pun suatu keutamaan yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dan begitu pun dari keutamaan fil akhirah dan ini adalah keutamaan yang keberapa? Silahkan dijawab siapa yang ngantuk menjawab keutamaan yang keberapa? Yang keempat. Akadah ula. Maka di keutamaan yang keempat ini yubituhum asyuhada wal anbiya maka kenikmatan Allah bagi mereka orang-orang yang mencintai karena Allah di hari akhirah Allah akan memberikan balasan yang besar sebagai al jaza min jinsil amal dulu di dunia mereka saling menziarahi saling bermajlis saling membantu karena Allah maka di hari akhirah Allah berikan pahala al-jaza min jinsil amal yang sangat besar sampai-sampai yubituhum al-anbiya'u wasyuhada. Apa maknanya? Yubituhum dari giptoh. Dan makna giptoh adalah cemburu, hasad. Namun hasad yang boleh. Maka makna giptoh dari hasad yang boleh seperti di antara kalian di sini melihat kepada ustadz kalian yang mempunyai ilmu, dan berdakwah untuk Allah di jalan Allah, maka kalian merasa gitu. Masya Allah Ustadz Hasan mempunyai ilmu berdakwah setiap harinya beribadah mengajar kita dan berdakwah full day full night beribadah dengan ilmu beribadah kepada Allah ala basirah di atas ilmu bukan penuh kebid'ahan tapi dengan sunnah maka kalian di sini Giptoh, aku ingin menjadi seperti dia. Maka di sini dinamakan Giptoh hasad yang boleh. Adapun hasad yang haram ditambah dengan yuridu zawali nikmah, menginginkan kenikmatan yang ada itu hilang. Itu hasad yang haram. Maka di sini menjadikan keutamaan yang akan Allah berikan kelak di hari kiamat membuat para nabi dan para suhada merasakan cemburu karena kenikmatan yang sangat besar ini. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muad ibnu Jabal. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innal mutahabbina fillah yaumal qiyamah ja'alahumullah alal manabir fi nurih yubituhumul al anbiya'u wasyuhada maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hari kiamat kelak orang-orang yang mencintai karena Allah Allah akan menyimpan mereka di mimbar-mimbar tempat-tempat yang tinggi makna manabir amakin murtafi'ah. Di tempat-tempat yang tinggi. Murtafi'ah. Ala nur. Dalam keadaan bercahaya. Yugbituhumul ambiya'u wa syuhada. Maka para syuhada dan para nabi merasakan cemburu. Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Maka kita berdoa kepada Allah. Ya Rabbana Allahumma ja'alna minhum. Allah menjadikan kita seperti mereka. Kulu amin. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam At-Tirmidzi atau Imam At-Tirmidzi dahulu kemudian Imam Ahmad dan yang lainnya diriwayatkan dari Atha Ibnu Abi Rabah an Abi Muslim Al-Khawlani an Muad Ibni Jabal. Maka di sini sanadnya semua rijalnya thiqat. Atau Ibnu Abi Robah dia seorang tabi'i yang masyhur di zamannya itu dilakobi dengan ahsanut tabi'i fi ilmil manasik wal hajj. Yang mana dia itu seorang tabi'i yang paling kuat ilmunya dari ilmu manasik dan haji. Dan ini kenapa? Karena belajar study hard Belajar yang keras dan mulazamah kepada gurunya Ibnu Abbas. Maka disebutkan oleh Atta Ibnu Abi Rabah, tu Ibnu Abbas isrina sana. Aku bermulazamah dengan dan bertalaki dengan guruku Ibnu Abbas 20 tahun. Maka ini dari poin bagi kita, barang siapa yang ingin sukses di dalam menuntut ilmu, maka dia terus menuntut ilmu. Jangan bosan dan bersabar dan kasratul mulazamah. Duduk mulazamah dengan gurunya. Maka di sini begitupun muridnya beliau Ibnu Juraid, Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz, imam muhadith Meskipun mudallis, poinnya adalah imam besar Ibnu Juraid. Maka dia mengatakan sama. tu atau Ibnu Abi Robah isri nasanah Aku duduk dengan Atta Ibnu Abi Rabah Al-Muhaddis di zaman Tabi'i 20 tahun. Diriwayat Samanta Asr 18 tahun. Yang menjadi poin, jika kalian ingin sukses menuntut ilmu, mula mulazamah. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar beberapa bulan, beberapa tahun saja, tetapi mulazamah bertalaki dengan gurunya, mengambil ilmu dari berbagai ilmu, dari lugatil Arabia, dari ilmu hadisnya, dari ilmu fikih, dari akidahnya, dari manhajnya, dari ilmu warisnya, dari berbagai ilmu. Sehingga dia duduk bersama gurunya, seakan-akan gurunya mentransfer seluruh ilmu. Kalau di dunia persilatan bahkan jurus pamungkasnya diambil. Sehingga tidak ada yang tersisa dari gurunya itulah murid yang sukses, yang study hard. Maka begitu pun di sini atau Ibnu Abi robah meriwayatkan dari Abi Muslim Al-Khaulani. Tadi kita menyebut juga Al-Khaulani apa tidak? Kalau tadi Abu Idris Al-Khaulani, siapa tadi namanya? Aidullah Ibnu Abdullah. Di sini Abu Muslim Al-Khaulani. Maka di sini Abu Muslim Al-Khaulani sama seorang mukhadram juga maka di sini dia bernama Abdullah ibnu Thawb. merupakan rawi yang fikoh. Dan Nisbah al Khawlani, karena tadi juga telah kita sebutkan Abu Idris al Khawlani meriwayatkan dari Muad, begitupun di sini Abu Muslim al Khawlani meriwayatkan dari Muad. Maka siapa ataupun apa itu Nisbah al Khawlan? Al Khawlani nisbah kepada Khawlan. Dan Khawlan itu dua negeri besar. Dua kabilah besar. Yang pertama di Yaman, maka di Yaman kita mengetahui Al-Khawlani. Maka Syekh Yahya istri yang kami tahu di antaranya yang terakhir adalah dari Khawlan. Al-Khawlani. Kabilah yang besar di negeri Yaman. Dan begitu pun di Suriah ada nisbah kepada Khawlan, kepada tempat Khawlan maka ini dohirnya Al-Khawlani yang ada di Suria, Bukan di Yaman. Karena Abu Idris Al-Khawlani dari Suria. Maka sanad ini barakallahu fikum. Sanad yang sahih. Sehingga dikatakan oleh Imam At-Tirmidhi. Hada hadithun sahih. Au hasanun sahih. Dan disahihkan oleh Syekh kami Mukbil. Al-Wadi'i al muhadith di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih, hada hadithun sahih. Maka inilah dari keutamaan di akhirat. Bagi mereka orang-orang yang yatahabbani fillah, yang mencintai karena Allah Jalla ala Kemudian barakallahu fikum, ta'alu ilahuna, ahlan wa marhaban, ta'alu ilal masjid, Ahlan wa sahlan wa marhaban fi talabil ilm. Hakada. Ausa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kulli talabil ilm ahlan wa sahlan wa marhaban li talabil ilm. Ma fi ma'na hizbiyah. Ta'alu. Utlubul ilm. Ma'ana. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum jelas pendalilannya. Dan dari pendalilan al-masalih fil akhirah dari yang kelima min asbabi syafa'ah. Bahwa seseorang mencintai saudaranya karena Allah juga akan menyebabkan simbiosis mutualisme di hari akhirah kelak. Apa itu? Menyebabkan mendapatkan syafaat dari saudara-saudaranya. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Yang mana hadis ini hadis yang panjang namun kita ambil lubil masalah dari syawahid dari syahid yang ada berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fawalladhi nafsi biyadih ma minkum min ahadin bi ashaddi munashadatan lillahi fil istiqsa al haq bainal muslimin bainal mu'minin. Maka dikatakan oleh Nabi, demi Allah, tidaklah kalian wahai kaum muslimin yang saling mencintai karena Allah pada hari kiamat kelak, kalian akan saling tidak ridho dan akan menjadi orang yang paling gencar meminta kepada Allah keadilan meminta keadilan kepada Allah atas apa yang Allah hukumkan kepada saudara-saudara mereka. Apa maknanya? Maknanya setiap mukmin muslim pada saat itu selama dia dulu di dunia saling mencintai di dunia maka di hari akhirah di antara mereka ada yang mendapati saudaranya ditenggelamkan ataupun dimasukkan oleh Allah kepada api neraka, maka perlu diketahui ya ibadah Allah. Akidah ahli sunnah wal jamaah menyatakan al aslu fi muslimin wal mu'minin fil jannah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Abi Hurairah. Kullu ummati yadkhuluna al jannata illa man aba. Faqila wa may ya'ba ya Rasulullah qala faman ata'ani dakhala al jannah wa man asani faqad aba asal dari kaum muslimin itu masuk kepada surga kecuali yang enggan maka dikatakan siapa mereka yang enggan ya Rasulullah Kala faman asani faqad aba barang siapa yang tidak taat kepadaku melaksanakan dosa-dosa yang besar dan Allah tidak ridho kepada mereka karena mereka belum bertaubat maka bisa jadi dimasukkan oleh Allah kepada api neraka meskipun la khuludu la khuluda fiha meskipun tidak kekal di dalamnya. Maka di sini kasusnya seperti itu. Orang-orang yang dulu di dunia saling mencintai karena Allah. Kemudian qadar Allah, orang yang dicintainya itu menggelegak terburuk di api neraka. Maka saudaranya ini disebutkan oleh Nabi walladzi nafsi biyadih innakum ashad munasyadatan li ikhwani. Maka di antara kalian akan menjadi orang yang gencar mengadu kepada Allah atas apa yang terjadi pada saudara-saudaranya. Maka di saat pada saat itu melihat kaum muslimin yang saling mencintai karena Allah, ternyata saudaranya terpuruk di api neraka. Apa yang dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri ini? Ya Rabbana Kana yasumun ma'ana. Ya Rabbana. Kana yusallu ma'ana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Kana yahujju ma'ana. Ya Allah. Temanku ini ya Rabb. Dulu dia sholat bersama kami di sof sof, Dan dulu dia melaksanakan puasa Ramadan dan yang lainnya bersama kami. Dan dulu dia bahkan melaksanakan haji ataupun umrah bersama kami. Wal'an sekarang kau masukkan orang ini kepada api neraka ya Rob. Maka ini makna bahwa mereka meminta keadilan kepada Allah. Asyadu munasyadatan fil istis fil istiqsa alal haq ala ikhwani. Maka mereka dengan tegas meminta kepada Allah keadilan. Maka Allah yang maha pengasih dan maha penyayang atas hambanya terutama kaum mukminin. Apa yang dikatakan oleh Allah di saat saudara-saudaranya dulu di dunia yang saling mencintai karena Allah meminta and justice for all, keadilan untuk semua saudara-saudaranya yang diapin neraka untuk dikeluarkan. Apa dikatakan di dalam hadis? Ahriju, ahriju, alaman araftum. Keluarkan Keluarkan sesukamu dari orang-orang yang kamu kenal dan kamu cintai. Wahai kaum mukminin. Maka ini poin pendalilannya. Lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Disebutkan, Laqad hurima suaruhum ala nar. Maka Allah telah mengharamkan wajah-wajah mereka dibakar di api neraka. Simahum fi wujuhihim. Maka wajah-wajah mereka dari bekas sujud dan dari bekas wudhu diharamkan api neraka membakar wajah-wajah mereka. Namun diambil oleh Allah sampai kepada setengah betis dari api neraka yang menggelegak. Maka masih terlihat wajahnya itu the point. Maka akhirnya dikeluarkan oleh seorang sahab, seorang sahabat yang meminta tadi, "Ya Allah, keluarkan saudaraku. Dulu sholat bersama kita ya ya Rabbana. Dulu dia haji dan umroh bersama kita. Dan dulu melaksanakan puasa bersama kita. Kenapa engkau masukkan kepada api neraka? Ya Rob. Maka Allah mengatakan, Akhrijuh. Keluarkan mereka. Maka kemudian dikeluarkanlah dari saudara-saudara yang mereka kenal. Maka di sini dari keutamaan di hari akhirah di mana di antara kita saling memberikan syafaat. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah, jagalah rasa persaudaraan, cinta kasih kita karena Allah. Selama kalian mengetahui si fulan bermanhaj ahli sunnah dan seakidah ahli sunnah meskipun jauh, maka jika mampu untuk menziarahi saudaranya dan menggalang persatuan karena Allah, datangilah, duduklah dengannya. Maka balasannya keutamaan yang kami sebutkan tadi di dunia dan di hari akhirat. Dan yang terakhir, penyebab masuk kepada surga. Seperti di dalam hadis yang mutafakun alaih dari Anas ibnu Malik, poin pendalilannya adalah Nabi berkata kepada seseorang, anta ma'aman ahbab. Kamu akan dikumpulkan di hari akhirah dengan orang-orang yang kamu cintai. Maka gambarannya, seseorang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan mencintai saudaranya karena Allah, maka dia akan dikumpulkan di surga. Hadis ini barakallahu fikum, di dalam beberapa riwayat datang mukhtasarah. Langsung seperti tadi dari Anas ibnu Malik mutafakun alaih Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang-orang yang kamu cintai. Maka maknanya di sini kurang jelas. Mana poin pendalilan seperti yang kita sebutkan bahwa keutamaan yang puncak prima the high enough adalah menyebabkan orang yang saling mencintai itu sama-sama di dalam surga. Ini poin pendalilan yang paling puncak prima kelak di hari akhirat. Maka telah datang periwayatan di riwayat yang lain. Kalau tadi mutafakun alaih kebanyakan dengan lafad yang mukhtasarah, yang ringkas. Maka datang di riwayat muslim dari Anas ibnu Malik. Yang mana di riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas ibnu Malik. Datang riwayat yang menjelaskan. Sa'ala rojulun Nabiya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anisa. Bertanya seseorang kepada Nabi tentang as-sa'ah. Kapan hari kiamat itu? Tentu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahuinya. Maka disebutkan oleh Nabi, Mada qad a'datta fiha. Apa yang telah kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? La ya Rasulullah illa uhibbullah wa rasulah. Tidak apa. Hei, hei, hei. ada qala Allah wa qala Rasul. Wa anta tatakalam ba'dah. La yang bagi hada. Tidak boleh berbicara di saat kita menyebutkan ucapan Allah dan ucapan Rasul. La tuqaddimu baina qaulin nabi wa qaulillahi ta'ala. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa seseorang datang bertanya kapan hari kiamat terjadi. Dikatakan oleh Nabi, apa yang telah kamu persiapkan dari amal-amal soleh dan sebagainya. Orang ini bertawaduk mengatakan, tidak ya Rasulullah, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ini poin pendalilannya. Disebutkan anta ma'aman ahbabta. Maka kamu kelak di hari akhirah akan masuk kepada surga bersama yang kamu cintai. Yani Nabi Muhammad. Karena kecintaannya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Maka akan bersama di surga bersama orang yang dia cintai. Siapa yang dia cintai? Allah dan Rasulnya. Maka anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang dicintai. Ini lebih menjelaskan dari riwayat yang muhtasarah dan lebih gamblang lagi ucapan Anas mauqufan. Maka Anas mentaklik dari hadis ini <clears throat> La ahbabtu hadisan Sami'tuhu min Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadal hadis ba'dal Islam. Setelah aku masuk Islam, tidak ada hadis yang paling aku cintai kecuali hadis ini setelah aku masuk Islam dan mendengar hadis kecuali hadis ini. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan kepada kami anta ma'aman ahbabta. Laqad habaitu Rasulullah wa habaitu Abu Bakrin wa habaitu Umar. Wa insyaallah bihadal hadis sa'adkhulul jannah ma'an nabi wa ma'a Abi Bakrin wa ma'a Umar Wa anala astate an af'al kama haula yaf'alun. Lihat bagaimana seorang sahabi Anas yang merupakan khadimur Rasul duduk banyak dengan Nabi dan bahkan dia minal muksirin fi riwayatil athar. Dia orang yang paling banyak periwayatannya dari had, dari hadis-hadis Nabi di ranking yang ketiga setelah Abi Hurairah, Ibnu Umar dan Anas Ibnu Malik setelah itu. Dan dia mempunyai keutamaan yang besar. Namun dengan tawaduknya mengatakan, hadis ini menyebabkan aku sangat mencintainya dari hadis-hadis yang lain semenjak aku masuk kepada Islam. Apa? Antama aman ahbabta, maka aku akan bersama Nabi dan bersama Abu Bakar dan bersama Umar dan yang lainnya. Meskipun amalanku tidak sampai kepada mereka, tetapi Allah menjadikan aku bersama mereka, maka mungkin ini yang bisa kita berikan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 satu jam satu jam setengah atau atau ada orang awam 20 menit 30 menit atau bagaimana nah, baik berarti 25 menit 30 menit gitu ya karena min bab faidah dulu Nabi pun bermacam-macam di dalam hadis semuanya mutafakun alaih berkata sahabiah atau bintul Harithah hafidtu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam surat Qaf kana yaqra fi kulli jum'ah maksudnya khutbah yaktubu fi kulli jum'ah aku menghafal surat Qaf surat Qaf antum tahu 45 ayat atau kurang atau lebih panjang itu ini langsung diminum atau ke gelas dulu ini gelasnya ada air Alhamdulillah di Sunan Abi Daud disebutkan karena Rasulullah SAW ida syariba yasrob salah anfas minum tiga kali Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah dipraktekan uh, eh, jadi Nabi juga khutbah dulu dia itu membaca surat Qaf panjang kalau alam satu jam satu jam kurang lebih dan bukan hanya satu kali sampai disebutkan kuntu hafitul qaf sami tuhumin, Rasulillah SAW fi khutbah kalimat fi khutbah menandakan banyak dan di hadis ma'ruf Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fa'ina min afqahi rajul yaksuru fil khutbah wa yutilu fil kiro'ah. Itu juga hadis. Kesimpulannya kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Jadi kalau memang antum belum pernah melaksanakan panjang, ya minta ke ustadz. Ustadz kali-kali panjang sejam. Itu ada sunnahnya. Alhamdulillah kita di masjid, kita di masjid Mahat Mukbil Al-Wadi, Alhamdulillah kita menghidupkan sunnah-sunnah berusaha yang dimatikan. diantaranya antaranya sholat dengan sandal. Kita sholat dengan sandal di sana. Masjid kita tidak ada yang protes, tidak ada bahkan yang umum datang orang-orang umum di khutbah Jumat kita langsung berikan Pak dari sunnah demikian demikian masih ingat hadisnya hadis Saddad ibnu Aus diriwayatkan oleh Imam Abi Daud Sallu alikum khaliful Yahud diriwayat wan Nasoro salatlah dengan sandal kalian menyelisihi Yahud diriwayat an Nasoro hadis yang sahih maka menghidupkan sunnah-sunnah seperti itu. Begitupun khutbah. Biasanya kita khutbah satu jam, 45 menit, 50 menit. Kadang-kadang pernah satu jam, 20 menit. Melaksanakan sunnah itu. Kadang-kadang 20 menit, 30 menit. Jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Jadi tidak monoton dan menghidupkan sunnah. Allah Sudah selesai.